السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله أكبر الله والله إله إلا الله حي على الفلاح الحمد لله الذي اختار المقام لنفسه والقضاء وحكم فيه بنعمه وعطاه ويسر كل ذي معقول له فرضا احمده سبحانه وتعالى واشكره والشكر يوجب المزيد من واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي نصره بالشفاعه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم Hadirin sidang rahimahullah Salah satu istilah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua sumber utama ajaran Islam sering disalahartikan, yang sering disumpitkan makna dan kandungannya, sehingga terjadi distorsi pemahaman terhadap istilah ini adalah istilah jihad. Baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun juga yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW. Seolah-olah jihad itu identik dengan kekerasan. Jihad itu identik dengan darah yang mengalir jihad itu identik dengan badan dan jihad itu identik dengan siapa. Bahkan juga tidak tidak bahwa Jihad itu adalah sebuah peperangan antara satu dengan yang lain. Apa yang terjadi? Banyak di kalangan kita yang merasa alergi tidak takut untuk membicarakan jihad. Apalagi dahulu beberapa puluh tahun yang lalu, ketika di negara kita ramai yang disebut dengan komando jihad, yang seolah-olah memperjuangkan Islam dan dalam Ketika itu umat Islam jangan tidak mau berbicara masalah tidak. Padahal dia tidak bersumber kata-kata sebuah istilah. Di dalam Al-Quran Al-Karim yang selalu dikaitkan dengan iman. Ayat yang saya bacakan tadi pada surat Al-Baqarah ayat 219 misalnya. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya ada tiga hal yang terkait satu dengan yang lain. Kalau orang-orang yang beriman ini mendapatkan rahmat, ini mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada iman tanpa ikhlas dan jihad. Dan jihad pun juga tidak akan ada makna dan kandungannya kalau tidak dilatasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jihad itu perlu kita luruskan kembali makna dan kandungannya. Karena jihad itu dikatakan sebagai luar sanad, umum-umum yang menentukan kehidupan. Ibarat manusia, ia akan dikatakan masih hidup ketika pembunuh yang bergerak. Dan apabila urut-urut yang tidak bergerak, dia dikatakan mati. Sudah tidak bernyawa lagi. Seperti itulah jihad itu. Al-jihadu dirwatu sana. Ia itu merupakan tubuh-tubuh dari setiap insan yang muslim. Orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka di dalam Al-Quran Al-Karim maupun juga dalam hadis dan dalam sejarah bahwa jihad itu mengandung makna begitu luas. Semua perubahan yang dilandasi dengan niat yang baik. Dengan niat yang ikhlas yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dalam kerangka mengharapkan dari Allah dalam berbagai macam dimensi kehidupan. Itu sesungguhnya bagian dari kita. Bahkan jihad yang pertama adalah kesungguhan kita. Di dalam mengimplementasikan ajaran kesungguhan dalam kehidupan kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Waladin aja ada bukti, lanah dia tahu kesungguhan, wa inna Allah lama al Orang-orang yang berjuang di jalan kami, yang bagian di jalan kami, hina di jalan kami. Balas yang kamu semula pasti akan kami berikan oleh Allah. Jalan keluar yang terbaik dan sesuai dengan ketentuan kami. Wa inna Allah lawat muslim. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sanggup iman di dalam kebaikan. Lihat, dikaitkan dengan kasih, Dikaitkan dengan Tapi kebaikan adalah optimalisasi di dalam kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, tidak boleh asal-asal. Kalau kita sholat, tidak boleh sholat asal-asal. Asal melaksanakan kewajiban. Kalau kita berzakat, tidak berbuat saja kepada haji. Kita berinfak, tidak boleh kita asal-asal. Itu bukan dikatakan tidak jihad. Itu adalah melakukan sesuatu dengan persetujuan optimalisasi di dalam kebaikan. Makanya kata-kata jihad dalam surat Al-Kabul 69 ini dikaitkan dengan kualitas Allah dalam sebuah riwayat diungkapkan, ketika akan terjadi perang Badar, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau meminta izin. Ya Rasulullah izinkan kami agar kami bisa berperang dengan mereka. Rasulullah telah tahu bahwa keluarga itu hanya dua orang, ibu dan pemuda. Kemudian Rasulullah menanggapi keinginan yang sangat luar biasa dari pemuda itu. Rasulullah mengatakan bertanya kepada pemuda itu, Ahidukum Apakah masih hidup ibu Anda? Maka pemuda itu mengatakan, nah, dia saja. Dia masih hidup, masih bersama kami. Semua mengatakan, pasti, pasti hadiah. ke Anda, uruslah hubungan Anda dengan sebaik-baiknya. Ini manusia ada. Jadi ini menggambarkan betapa luas jamaah haji dalam sebuah dimensi kehidupan. Peperangan di dalam Al-Quran bukan istilahnya bagian dari dia, tetapi yang lain berguna sebetulnya kita. Dan kalau kita mau jujur, melihat Al-Quran tadi, kemudian juga melihat sunnah Rasulullah SAW dan melihat praktek di dalam kehidupannya Rasulullah dan para sahabat, maka peperangan dalam Islam yang hampir bersifat defensif, bersifat pertahanan, bukan bersifat penjalan. Perang Badar yang sangat monumental diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj ayat 39. Kenapa ada peperangan? Kenapa umat Islam ketika itu disuruh berperang? Udin al-Jazim Diizinkan kepada kaum muslimin orang-orang yang beriman yang diperangi karena mereka di dalam untuk melawan orang-orang kafir. Wa inna Allah ala nasrin maqadir sesungguhnya Allah memberikan pertolongan kepada mereka maha kuasa. Ini menggambarkan bahwa pada orang yang melakukan bersifat mempertahankan diri dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Bahkan kalau kita lihat secara ini, pada itu ada sebuah pusat 120 km dari Madinah. Dan kurang lebih 300 km dari Makkah atau Mekah. Berarti yang melakukan perjalanan jauh, yang menyerang itu adalah kaum kaum kafir kudus. Rasulullah hanya keluar sedikit, mempertahankan diri. Demikian pula dalam perang Uhud, perang Uhud ada di Jabal Uhud. Kita tahu Jabal Uhud adalah gunung di sekitar kota Madinah yang melakukan penyerangan dan kafir Quraisy dalam uh, rentangan yang sangat jauh 420 km dari Rasulullah itu mempertahankan itu. Bahkan ada satu perang yang sangat monumental melawan Yahudi Nasrani ketika itu dan kaum kufar yang lain, musyrikin yang lain yang sangat dikenal dengan perang Hamzah, perang Azab apa yang terjadi? Rasulullah mempertahankan diri, membuat salib-salib yang begitu luas untuk lebar untuk mempertahankan diri. Jadi semua peperangan dalam Islam dilakukan dalam rangka mempertahankan diri. Faktul musyriki dalam ayat Al-Quran. Al-Ladina yuqadimunakum. Fakul ladina yuqadimunakum. Perang mereka mustahil. Orang-orang yang memerintah mustahil. Dan itu juga dilakukan dengan penuh akal. Ada dimensi akal, bukan emosional. Bukankah kita pernah mendengar manusia bagaimana Ali bin Abi menekankan menegakkan akhlak ketika berperang? Seorang Yahudi yang biasa bersyukur, kemudian Ali bin Abi Thalib memuluskan badannya akan membunuh Yahudi itu. Tapi ketika beliau akan menancapkan badan badannya, Yahudi itu bangun dan kemudian merusak dengan luka yang sangat emosi sampai marah ya kepada umat kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa terjadi? Ali bin Abi Thalib ketika itu tidak jadi untuk dan Yahudi tadi terkejut. Mengapa anda tidak jahat? Beliau mengatakan, saya khawatir membunuh anda. Bukan karena Allah, tapi karena emosi dan benci kepada anda. Apa yang terjadi justru Yahudi itu kemudian mengucapkan dua kali syahadat. Ada sebuah penaklukan yang sangat besar yang digambarkan dalam sejarah sebagai penaklukan yang terbukti sepanjang zaman. Penaklukan sangat besar, yaitu ketika terjadi penduduk maka maka pengusaha maka ketika itu dikepung oleh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari empat penjuru. Kemudian semua orang-orang kafir oleh takut ketika itu. Dan kemudian mereka berkumpul di bawah Ka'bah. Mereka berkata ya Muhammad, sekarang kami serahkan kepada anda. Wali apakan kami terserah pada anda. Kami dulu sadar betul kami adalah orang-orang yang jahat kepada anda. Sekarang bagian, nah, bagian anda mau mengapakan kami. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, bahwa antum al antum selalu mengambil amri lah ada baik kalian bebas sampai kalian kalian selamat tidak ada kerugian lah ada baik tidak ada kerugian di antara anda telah salah kalau oh, tetap pada agama anda kami ya. bebaskan kepada apa yang terjadi justru dengan akhlakul karim banyak semua orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Sufyan ketika itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan sehingga peristiwa ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan kau lihat manusia masuk Islam secara berwarna-warna, yadkhuluna fi afwaja. Mereka masuk Islam afwaja berwarna-warna. Kenapa? Karena faktor akhlak yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dan para oleh karena itu hadirin yang ilmu Allah bahwa jihad ini harus kembali kita lurus. Bahwa jihad itu harus ada pada umat ini dari umat. Termasuk salah satu jihad yang penting sekarang ini adalah jihad di bidang ekonomi. Karena ekonomi yang sering menentukan politik sekarang dikendalikan oleh ekonomi. Mana negara yang kuat ekonomi itulah dia yang mengendalikan situasi dan kondisi. Kenapa kita sedang banyak dikendalikan oleh negara-negara lain? Oleh karena itu, di bidang ekonomi. Oleh karena itu kajian bidang ekonomi adalah bagian penting. Bagaimana kita ada kesungguhan di dalam mengimplementasikan nilai Islam di dalam kegiatan ekonomi. Tanpa lebarnya tidak mungkin bisa dilakukan. Bagaimana orang akan bisa meninggalkan bunga, meninggalkan riba kalau tanpa ada kepentingan dalam bidang ekonomi. Padahal ekonomi, perdagangan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bukan Rasulullah mengatakan sebuah hadis, apa yang suatu maksud saja dunia, wasoleh dunia. Pedagang-pedagang yang itu yang benar. Mereka telah bersama dengan orang-orang yang masih syahid di surganya. Jadi artinya bahwa jika di dalam diri kita harus melibatkan kita. Kita harus mengerahkan semua potensi yang kita miliki agar masih mempunyai kekuatan tidak ekonomi di samping bidang-bidang yang lain. Hari ini kita melihat KTP ASEAN di bidang bisnis dan perdagangan. Ini kan serba biasa kita melihat dalam eh, berita-berita bagaimana negara-negara superpower itu mengendalikan kegiatan ekonomi. Umat Islam selalu ada pada tubuh materi dari Kenapa? Karena memang kita tidak menganggap kegiatan ekonomi yang lima. Mana ekonomi ini sebagai bagian dari kita. Harusnya kita kembangkan semua. Lembaga keuangan syariah harus semakin kuat, bukan semakin mundur, bukan semakin stagnan. Harus kuat, regulasi harus dibangun oleh kita bersama-sama. Ini sodak, kozak harus kita munculkan bersama harus kita galak sebagai sebuah kekuatan supaya kita menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang ekonomi. Saya yakin kalau kita sudah mandiri dalam bidang ekonomi, maka tentu kita akan dikendalikan terus oleh orang-orang yang tidak senang dengan kemajuan dan kemampuan Oleh karena itu, provokasi yang terjadi sekarang ini yang mencoba menyempitkan makna kita di dalam Islam harus kita buang jauh kita harus sadar betul bahwa perjuangan ini membutuhkan apa? membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keseriusan. Dan kita tidak boleh terjebak provokasi orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak senang dengan kemajuan Kita yakin, ketika kita bekerja sungguh-sungguh bidangnya masing-masing, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Mudah-mudahan demikian. Setiap langkah yang kita lakukan akan selalu bimbingan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سليم قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرة استقر فوقه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما أعطاك به واعف لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا عنه وتب علينا انك انت الله الرحيم والحمد لله رب العالمين